Al-An'am ayat 44 Allah berfirman falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun Allah Subhanahu wa taala berfirman maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ini disebut juga dengan al-istidraj. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba melapangkan dan meluaskan rezeki kepadanya. Allah membuka pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu dunia untuknya dengan segala perbuatan buruk yang dia ia kerjakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kelapangan dan dia merasa bahwa Allah mengasihinya. Ia tertipu. Maka ketika ia sudah mengoleksi banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan adabnya secara seketika, tiba-tiba. Maka jadilah ia orang yang berputus asa. Nah ini salah satu di antara dosa besar yaitu al-amnu mimakrillah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada para sahabat, ya Rasulullah pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Ibnu Abbas meriwayatkan kepada kita bahwa Nabi pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab asyirku billah alias mirrohillah wal amnu mimakrillah. Syirik kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Af aminu makrallah." Fala ya'manu makrallah illa al khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari dari makar Allah? Yang datang tidak tidak terduga-duga. Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 99. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyanggah penduduk negeri dan setiap orang yang bersikap seperti mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya dan tidak takut terhadap makar Allah dengan memberi nikmat-nikmat kepada mereka sementara mereka tiada henti-hentinya berbuat dosa dan maksiat hingga turunlah kepada mereka kemurkaan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan siksanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak ada orang yang merasa aman dari adab dari makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang binasa dan merugi. Afa aminu makrallah afala ya'man afala ya'manu makrallah illa alqaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugikan diri mereka. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman wajib takut terhadap makar Allah. Ya, ha harus takut terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan al-makar, yaitu membalas tipu daya orang-orang yang melakukan tipu daya. Pada hakikatnya orang-orang yang terus berbuat maksiat dan dosa. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat kepadanya, rezeki kepadanya. Seolah-olah ia ingin menipu daya Allah Subhanahu wa taala, memperdaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas tipu daya mereka dan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab kebinasaan. Yes, seorang itu senantiasa berbuat dosa, mungkin dia mengoleksi dosa-dosa kecil dan dia, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap dirinya karena dia melihat Allah Subhanahu wa taala memberi apa yang dia inginkan namun dia lupa bahwasanya dosa adalah dosa. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan akibat dari perbuatan dosa cepat atau lambat. Nah, ini disebut juga dengan istilah istidraj. Yaitu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kesenangan untuk seorang hamba hingga apabila dia sudah sampai kepada puncak ya sampai kepada puncak kelalaiannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa secara tiba-tiba. Al Hasan Al Basri mengatakan barang siapa diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala namun ia tidak memandangnya sebagai makar Allah sebagai makar dari Allah Subhanahu wa taala sungguh ia adalah orang yang tidak punya pikiran. Orang yang tidak menggunakan otaknya atau akalnya. Barang siapa diberi kesempitan oleh Allah namun tidak memandangnya sebagai makar Allah, sungguh ia tidak punya pikiran. Sungguh ia adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Lalu Al-Hasanul Basri membaca ayat yang kita bacakan tadi, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Hingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka kami turunkan adab kepada mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itulah mereka terdiam berputus asa. Al-Hasan al-Basri juga mengatakan, Makar terhadap satu kaum, demi Allah, demi Rabbul Ka'bah, adalah segala keperluan mereka dipenuhi. Lalu mereka diadab. Ya, segala keperluan mereka dipenuhi, hingga mereka sampai kepada puncak kelalaian dan kesenangan mereka, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan adab ya dapat kita rasakan sakitnya orang yang telah sampai kepada puncak kenikmatan lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kepadanya ya berpisah dari kenikmatan itu saja sudah merupakan adab bagi mereka bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan satu yang lain pula yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan adab kepada mereka. Maka dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan mungkin boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan hukumannya dan siksanya terhadap seorang yang zalim. Lalu ketika Allah Subhanahu Wa Taala eh, ingin membalasnya maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukumannya atau siksanya adabnya secara tiba-tiba dan dia tidak akan dapat menghindar dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam hadis yang kita bacakan tadi ada tiga dosa-dosa besar. Ya, Ibnu Abbas meriwayatkan kepada kita ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bazzar di dalam uh, kemudian juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka beliau menjawab asyirku billah syirik kepada Allah. Yang kedua al-ya'su min rauhillah. Berputus asa dari rahmat Allah. Mengenai putus asa dari rahmat Allah insyaallah akan dibahas pada dosa besar yang ke-64 insyaallah. Dan yang terakhir adalah al-amnu min makrillah. Merasa aman dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu merasa aman, ia diperdaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat sementara ia bergelimang maksiat. di dalam hadis ini Allah Subhanahu eh, Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa berbuat ketaatan adalah kesibukan yang paling utama yang dilakukan oleh para sahabat ya dan itulah tujuan utama dalam kehidupan mereka ya berbuat ketaatan menyibukkan diri dengan ketaatan ini merupakan kesibukan utama para sahabat Rasulullah Tiga mereka bertanya tentang perkara-perkara yang bermanfaat di antaranya mereka bertanya tentang dosa-dosa besar. Ya, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang dosa-dosa besar agar dapat agar mereka dapat menghindarinya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang uh, sebahagian dosa-dosa besar, akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar. Bahkan barangkali dosa besar yang paling penting untuk dijauhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawalinya dengan dosa syirik yang tidak akan sah amal seseorang jika disertai dengan syirik. Apapun motivasinya dan bagaimanapun bagusnya amal itu. Inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha. Dosa syirik adalah dosa yang tidak diampuni. Apabila seorang hamba datang menghadap Allah dengan membawa dosa syirik ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepada hamba itu. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang kedua adalah berputus asa dari rahmat Allah. Dan lalu yang ketiga adalah merasa aman dari azab dari makar Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian seorang muslim dalam hidupnya harus berada di antara dua perkara ini, yaitu pengharapan dan rasa takut ia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar yang akan kita bahas nanti ya pada pertemuan yang akan datang. Padahal rahmat Allah itu sangat luas, meliputi segala sesuatu. Maka ia tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rob yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ia tidak boleh pula pasrah bulat-bulat kepada rahmat Allah sehingga meninggal, meninggalkan ibadah, meninggalkan ketaatan. Yang karena itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Jadi, janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah, namun jangan pula dia merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang pembagian dosa besar. Pembagian dosa menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Ya ini adalah madhab pendapat Hmm, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan bahwa dosa itu terbagi dua ada dosa besar dan ada dosa kecil dan yang ditanya oleh para sahabat di dalam hadis ini adalah dosa-dosa yang besar nah kemudian wajib pula kita menggabungkan antara rasa takut dan pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya takut terhadap makar Allah dan senantiasa mengharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala jadi di dalam eh, hadis ini ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dua sifat bagi Allah, bagi Allah Subhanahu Wa Taala yaitu sifat rahmah dan yang kedua sifat al makar ya rahmat Allah kepada hamba-hambanya dan sifat al makar yaitu tipu daya yaitu Allah Subhanahu Wa Taala maha kuasa untuk membalas tipu daya ya orang-orang yang melakukan tipu daya terhadapnya dan tentunya kita wajib berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib seorang mukmin untuk berbaik sangka kepada Rabbnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa merasa aman dari eh, dari makar Allah Subhanahu wa taala itu termasuk salah satu al-kabair. Itu termasuk salah satu dosa besar merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Abdul Razak meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan akbarul kabair dosa-dosa besar yang paling besar adalah asyirku bil isyraku billah mensyirik mensekutukan Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua wal amnu mim makrillah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala Kemudian wal qunutu min rahmatillah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ya'su min rawihillah berputus harapan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam athar ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa dosa itu terbagi dua sebagaimana kita jelaskan, dosa besar dan dosa kecil. Dan dosa besar itu juga bertingkat-tingkat. Yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala Ya sebab amal apapun tidak akan sah dan tidak akan diterima apabila bercampur dengan syirik. Setelah itu adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang durhaka yang terpedaya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan juga karena hal itu dapat menyebabkan seorang hamba bersandar secara totalitas kepada karunia dan rahmat Allah sehingga meninggalkan amal ibadah yang mana untuk ibadah itulah dia diciptakan. Ya, untuk ibadah itulah dia diciptakan. Nah, demikian. Jadi, dalam atar ini Abdullah ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita ya bahwa merasa aman ya dari uh, dari uh, uh, amakar Allah Subhanahu wa taala itu termasuk salah satu di antara al-kabirah itu termasuk di antara dosa besar. Uqbah ibnu Amir Eh, radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan bersabda apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seseorang apa yang ia sukai padahal ia tetap dalam kemaksiatannya maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala kemudian uh, beliau uh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat di atas yaitu hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun hingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itulah mereka terdiam berputus asa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh uh, Syekh Al-Albani di dalam uh, silsilah ahadits sahihah Al-Iblas artinya berputus asa untuk mendapat selamat pada saat datangnya kehancuran. Nah, orang yang merasa aman dari makar Allah, maka ya, mereka juga tidak eh, dikhawatirkan juga jatuh kepada dosa besar selanjutnya yaitu berputus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman dari makar Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa dan adab kepadanya secara sekonyong-konyong, maka mereka faidahum mublisun maka pada saat itulah mereka berputus asa nah putus asa di sini ya boleh jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas mereka berputus asa terhadap semua kebaikan ya dan boleh jadi juga mereka berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala hingga jatuhlah mereka kepada dua dosa besar sekaligus yaitu merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dua, dua dosa besar ini sering disebutkan atau digabungkan eh, digabungkan penyebutannya, disebutkan secara bersandingan. Merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa aman dari makar Allah dan berputus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Az-Zajjaj mengatakan al-mublis adalah orang yang sangat besar rasa penyesalannya. Sangat besar rasa putus asanya dan sangat besar rasa sedihnya. Ya, di dalam sebuah um, athar ya uh, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa Rasulullah SAW sering membaca doa, Ya muqallibal kulub tabbit kulubana ala dinik. Dan Rasulullah SAW mengajarkan doa ini kepada para sahabat beliau. Yang artinya, wahai Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Maka ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Apakah Anda khawatir terhadap kami, para sahabat? Maka beliau menjawab, Innal quluba baina usbu'aini min asabi asabi'ir rahman yukallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sekehendaknya. Nah, demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati seorang hamba. Maka janganlah kita merasa aman ya terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap ya eh, senantiasa waspada, ya senantiasa uh, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertebar rasa takut, akhawf eh, ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya di mana ya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa antara khauf dan roja ini harus dimiliki oleh seorang hamba. Itu ibarat sepasang sayap bagi seekor burung. Yang mana seekor burung tidak akan dapat terbang tinggi tanpa kedua sayap itu. Demikian pula lah seorang mukmin, dia tidak akan bisa terbang tinggi ya tanpa kedua sayap ini, tanpa sepasang sayap ini. Yang pertama adalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah roja, pengharapan, senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya perintah untuk khauf kepada Allah, ya. Ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini menuntutnya untuk tidak merasa aman dari makar Allah dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menuntutnya untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka para salaf mengatakan bahwa antara khauf dan roja ini masing-masing ada tempatnya. Pada saat-saat lapang, maka perteballah rasa khauf. Ya, pertebal rasa khauf. Ya, rasa khauflah yang harus dipertebal daripada roja pada saat-saat lapang, pada saat-saat sehat, pada saat-saat nikmat, pada saat-saat senang, ya, pada saat-saat bahagia, pertebar rasa khauf. Nah, pada saat-saat sempit, pada saat-saat sakit, ya, pada saat-saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, maka perteballah rasa ar-raja. Perteballah roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Nah itulah bagaimana kita menempatkan antara khauf dan roja karena kita uh, uh, hati kita ini di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Hati itu dikatakan kalbu dalam bahasa Arab karena dia sering berbolak-balik dan Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Maka kita minta kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Dalam hadis yang sahih disebutkan inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah. Dalam riwayat lain ditambahkan fima yabdu nas. Sehingga seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni sorga. Fima yabdu nas, Yang nampak bagi orang lain. Ya, tapi dalam hati siapa yang tahu? Hatta mayakunu bayinahu wa bainaha Hingga jarak antara dia dan surga itu tinggal satu hasta ya fayasbiqu alaihil kitab namun pena takdir telah mendahuluinya bahwa ia bukan penghuni sorga ia adalah penghuni neraka fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha maka ia pun menutup ya umurnya dengan amalan ahli neraka yang mengerjakan ahli neraka dan ia tutup umurnya dengan ah, perbuatan atau amalan ahli neraka dan ia pun masuk ke dalam api neraka Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna rajula la ya'mal bi amali ahli nar wa innahu min ahli jannah. Wa ya'malu rajulu bi amali ahli jannah wa innahu min ahli nar. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguh ada seorang yang mengamal, mengerjakan amalan ahli neraka, tetapi akhirnya ia termasuk ahli sorga. Dan ada seorang yang mengerjakan amalan ahli sorga, tapi akhirnya ia termasuk ahli neraka. Hanya saja bahwa amal-amal itu tergantung pada penutupnya. Bagaimana ia mengakhiri dan menutup amalnya. Nah demikian Akhwanifiddin, para pendengar yang berbahagia. Ya maka dari itu, ya eh, janganlah kita ya merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengisahkan dalam Al-Quran tentang kisah Bal'am bahwasanya dia melepaskan keimanan setelah mendapatkan ilmu dan mengetahui hakikat ilmu. Nah, demikian. Namun ya, riwayat itu tidak sah ya. Nah demikian. Demikian juga kisah e, Barsisan seorang ahli ibadah yang mati dalam kekafiran. Ini disebutkan dalam e, Talbis Iblis. Nah, di dalam e, kisah lain disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam Darmul Hawa. Jadi kisahkan bahwa di Mesir ada seorang laki-laki yang bertugas sebagai muadzin ya ini kisah ini disebutkan oleh uh, eh, Ibnu Jauzi di dalam kitab Damul Hawa celaan terhadap hawa nafsu dan menjelaskan kepada kita bagaimana hati itu dapat berbolak-balik dan bagaimana seorang hamba itu janganlah dia merasa aman ya terhadap makar Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa wajib uh, mengisi hati kita dengan Eh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi eh, Al Imam Ahmad mengatakan al ilmu khasyatullah. Ilmu hakikat ilmu inti ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa di Mesir ada seorang laki-laki yang bertugas menjadi muadzin sekaligus imam solat. Ya, laki-laki ini laki-laki yang soleh. Padanya terpancar cahaya ibadah dan ketaatan pada suatu hari ia naik ke menara seperti biasa untuk mengumandangkan azan. Ternyata di bawah menara itu ada sebuah rumah milik seorang Nasrani, kafir dimmi, Nasrani ahlu dimmi. Ya, ahlu dimmah. Nah, muadzin itu memandang ke rumah itu. Terlihat olehnya, terlihat olehnya putri si pemilik rumah yang cantik jelita. Dan ia pun tergoda ia tidak jadi mengumandangkan adzan tetapi malah turun menemui gadis itu. Si gadis bertanya, "Anda siapa dan mau apa?" Maka laki-laki itu menjawab, "Ya, aku menginginkan dirimu." Maka gadis itu berkata, "Saya tidak mau melakukannya secara tidak sah." Maka laki-laki itu, pemuda itu pun menjawab, Aku akan menikahimu. Ya, jadi dia tidak mau berzina dengan uh, gadis itu. Dia mau menikah dengan menikahinya, menikahi gadis itu. Gadis itu berkata lagi, Anda seorang Muslim, sementara aku adalah seorang Nasrani, dan ayahku tentu tidak akan menikahkanku dengan Anda. Maka pemuda itu pun mengatakan, aku bersedia masuk Nasrani. Aku bersedia tukar agama, masuk ke dalam agama Nasrani. Maka gadis itu berkata, kalau begitu saya mau. Maka demi mendapatkan gadis pujaan hatinya itu, laki-laki itu pun murtad. Pindah agama. Ya, ia pun masuk ke dalam agama Nasrani lalu menikah dengan gadis pujaan hatinya itu dan tinggal bersamanya di dalam satu rumah. Di tengah hari per, pasca pernikahan, ya, menjelang pernikahan, laki-laki itu naik ke atap rumah, tiba-tiba ia terjatuh lalu mati. Coba lihat Islam telah dilepaskannya dan ia pun belum sempat menik menikmati hidup bersama gadis pujaannya itu. Maka dari itu marilah kita memohon perlindungan kepada Allah ya agar kita diselamatkan dari segala keburukan-keburukan dan terhindar dari makar Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari suul khatimah wal billah. Nah demikian ikhwan para pendengar yang berbahagia ya bahwa janganlah kita merasa aman ya dari uh, makar Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang diajarkan tadi ya merupakan salah satu di antara doa yang sangat penting untuk kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi atau tsabbit qulubana ala dinik. Salim bin Abdullah mengatakan bahwa di dalam sumpahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sering mengucapkan ataupun membaca la wa muqallibal wa, wa, la wa muqallibal qulub. La wa muqallibal qulub. Tidak demi zat yang membolak-balikkan hati Ya, jadi eh, maksud eh, dari membolak-balikkan hati adalah merubah suasananya lebih cepat daripada berhembusnya angin. Ya, dari menerima menjadi menolak, dari menginginkan menjadi membenci dan sebagainya. Nah, demikian begitulah eh, apa namanya hati manusia. Ya, selalu berbolak-balik. Mujahid mengatakan maksudnya adalah bahwa Allah uh, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam uh, surat Al-Anfal ayat 24 ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Wa alamu Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yahulu baina al-mar'i wa qalbihi Allah Subhanahu wa taala mendinding ya antara manusia dan hatinya. Mujahid mengatakan maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendinding antara seseorang dengan akalnya sehingga ia tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh ujung eh, ujung jemarinya. Ya, ya begitulah kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang tidak kita sadari. Tidak sempat kita pikirkan. Ya tiba-tiba saja itu kita lakukan. Begitulah Allah mendinding antara seseorang dengan hatinya ya Allah Subhanahu wa taala mendinding seseorang dengan akalnya hingga ia tidak tahu apa yang dilakukannya. Ia tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Nah, demikian. Ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana qalbun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Demikian pula eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa yang mukallibal qulub thabbit kalbi ala ta'atik. Wahai Allah ya Allah yang membolak balikkan hatiku, kukuhkanlah, teguhkanlah hatiku untuk uh, untuk senantiasa menaatimu. Ya untuk senantiasa menaatimu. Nah ini salah satu uh, doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya e, maka aku bertanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, wahai Rasulullah, Anda sering membaca, Anda sering membaca, sering kali membaca doa doa ini, sering kali berdoa dengan doa ini. Apakah Anda merasa takut? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Aisyah, apa yang dapat menanamkan rasa aman dalam diriku sedangkan hati semua hamba itu berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman?" ar rahman dari jari-jari Allah dan dia membolak-balikkannya sekehendaknya. Jika dia menghendaki untuk membolak-balikkan hati seorang hamba maka dia akan membaliknya. Ya, dia akan baliknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani uh, di dalam Zilalul Jannah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk membalikkan hati seorang hamba. Yudhillu man yasha wa yahdi yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, dalam dalam hadis yang eh, dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha yahulu bainal mar'i wa zawji bainal mar'i wa qalbi. Allah Subhanahu wa taala mendinding antara manusia dengan hatinya. Alim Mutabari mengatakan bahwa ayat itu merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lebih memiliki menguasai kalbu hamba-hambanya daripada hamba-hamba itu sendiri ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa ya, lebih memiliki, lebih menguasai hati hamba-hambanya ya kalbu hamba-hambanya daripada hamba itu sendiri. Nah, begitulah kadang-kadang yang terjadi. Ya kita tidak menyadari apa yang kita lakukan. Ya, barulah setelah kita melakukan kita menyesalinya. Ya kalau kita menyesal, sebagian orang ya tidak tumbuh penyesalan dalam hatinya. Nah dia juga berkuasa mendinding antara mereka dan kalbu-kalbu mereka. Dan jika Allah menghendaki, eh, Allah subhanahu manusia itu tidak akan memahami sesuatu pun kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala. Nah demikianlah ya. Jadi maka dari itu kita harus mempertebal eh, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya ketika kita merasa lapang. Ya, karena pada saat-saat lapang inilah ya kadang-kadang manusia itu sering lupanya ya pada saat-saat sempit memang banyak manusia yang ya, ingat kepada Allah pada saat-saat diuji dengan sakit diuji dengan musibah ya memang ya ia selalu ingat kepada Allah pada saat-saat seperti itu dan sangat keterlaluan jika dalam saat-saat seperti itu tidak tumbuh ya eh, rasa sadarnya ya pengharapannya kepada Allah eh, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala nah yang sering adalah seorang hamba itu lalai ya ketika ia diberi kenikmatan dan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalai dia. Ketika dia mendapatkan kesenangan, dia pun lupa kepada Allah. Dia lupa ketaatan, lupa kewajibannya, ya, dan dia merasa aman terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, janganlah kita uh, bergantung dengan kasih sayang Allah tanpa beramal. Ini harus kita waspadai waspada terhadap sikap bergantung dengan kasih sayang Allah dan tidak mau beramal. Ya tidak diragukan lagi ya bahwa kasih sayang Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang adalah cita-cita dan harapan kita. Kita adalah para hamba yang lemah, yang banyak kekurangan, yang sangat membutuhkan ampunan, ya, membutuhkan kemaafan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tanpa kasih sayang Allah, ya orang-orang berdosa sungguh akan pesimis dan berputus asa. Kita tentunya mengharapkan uh, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati janganlah kita waspadalah janganlah kita um, bergantung ya kepada kasih sayang Allah. Lalu kita tidak mau beramal, ya kita tidak beramal, tidak mengerjakan ketaatan, tidak melakukan perintah eh, dan tidak menjauhi larangan. Nah ini merupakan uh, sikap yang salah di mana dia akan uh, tenggelam di dalam kelalaiannya, ya tersesat jauh dalam kelalaiannya, ya hingga ia lupa jalan kembali. Nah ini sering terjadi. Ya seorang itu terus di dalam kelalaiannya, larut dalam kelalaian, kelalaiannya hingga dia tidak dapat menemukan jalan kembali keluar dari kelalaian tersebut. Nah demikianlah. Maka dari itu, ya ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita uh, sadari, yang penting untuk kita ketahui bahwa merasa aman dari makar Allah itu adalah dosa besar. Maka dari itu wajib bagi kita untuk senantiasa mengisi hati kita dengan rasa khauf kepada Allah, takut kepada Allah khususnya pada saat-saat lapang. Dan jangan merasa aman ya. Rasa takut itu akan menumbuhkan rasa senantiasa waspada terhadap makar Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Eh, para salaf tadi ya, bahwa uh, uh, seperti perkataan Allah Hasanul Basri barang siapa diberi kelapangan oleh Allah namun ia tidak memandangnya sebagai makar Allah maka sungguh ia orang yang tidak punya akal ia tidak punya tidak menggunakan akalnya untuk berpikir Barang siapa diberi kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala namun ia tidak memandangnya sebagai makar Allah, maka sungguh ia orang yang tidak punya akal atau tidak menggunakan akalnya. Nah, demikian ya. Oleh sebab itu, marilah kita uh, meningkatkan dan mempertebar rasa takut kita dan senantiasa mengisi hati kita dengan roja eh, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina wa eh, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau bebani kami ya, dengan beban yang ya Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami dan janganlah Engkau berikan kepada kami cobaan yang tidak mampu kami memikulnya dan banyak-banyaklah berdoa seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ala taatik atau ala dinik. Dan kemudian berdoalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran kepada kita dan mewafatkan kita sebagai seorang muslim. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah curahkanlah kepada kami kesabaran dan uh, uh, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim. Demikianlah hamba Allah yang berbahagia. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan lebih negara saya mohon maaf. Aku luka lihada astaghfirullah li walakum walisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Nah, sekarang jazakallah khairan barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Dan untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif silahkan bagi Anda para pendengar Radio Jadi manapun Anda berada yang ingin bergabung untuk bersoal jawab di layanan line telepon kami Anda bisa menghubunginya ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543 dan tentunya kami harapkan Ya, pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Umi Wildan di Pesanggerahan. Silahkan. Uh, yang dimaksud makar yang dikasih Allah kepada kita itu bisa berupa kemudahan dan kesulitan ya Ustadz ya. Iya. Ya, itu apa bisa berupa dengan kita kemudahan rezeki kita atau dengan uh, kita sulit mendapat rezeki gitu. Baik, itu saja. Iya. Nah, terima kasih Umu Wildan di Sanggraha. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum ya kadang-kadang seorang insan itu diuji dengan Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kefakiran. Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kefakiran dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan uh, kenikmatan, ya kelapangan. Maka Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ya kebaik uh, kesenangan kepadanya seperti ayat yang kita bacakan tadi ya Eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan uh, eh, had, uh, eh, di dalam surat uh, Al-A'raf ya ayat Al-Afan Al-An'am ayat 44 tadi ya uh, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai ya ketika mereka lupa terhadap apa yang telah kami peringatkan ya fatahna alaihim abwaaba kulli syai kami buka kepadanya segala pintu-pintu kesenangan ya pintu-pintu kesenangan jadi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan nikmat. Jadi nikmat itu juga merupakan ujian, ya. Sebagaimana jelas kefakiran, kesulitan itu jelas adalah ujian, ya, tapi eh, sedikit ya manusia yang memandang bahwasanya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu sebagai ujian. Nah, itulah dia istidraj sebagaimana dikatakan oleh uh, Rasulullah SAW dalam hadis yang kita bacakan tadi ya uh, bahwa uh, Allah Subhanahu wa taala Rasulullah seorang hamba ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya apa yang ia sukai ya Rasulullah mengatakan apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang apa yang ia sukai padahal ia tetap dalam kemaksiatannya maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala istidraj itulah dia makar Allah Subhanahu wa taala Allah sedang mengujinya sementara dia lupa, eh, tidak menyadari ataupun lengah terhadap ujian itu. Ya, seperti, seperti seorang ditanya oleh gurunya, dia tidak menyadari bahwasanya pertanyaan itu adalah ujian terhadapnya atau atau memberikan kelapangan ya memberikan kelapangan kepadanya ya e, lalu dia tidak lalu dia menganggap bahwasanya dia tidak menganggap bahwasanya kelapangan itu adalah ujian baginya maka ujian ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang hamba itu dapat berupa kesenangan ya, kesenangan, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki ya, tidak putus-putus rezekinya, tidak kurang-kurang rezekinya, terus bertambah, bahkan terus bertambah. Nah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengujinya bagaimana ya, dia e, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, merasa senantiasa mawas diri dan waspada terhadap eh, eh, segala hal yang mungkin me membinasakan dirinya ya dengan kelapangan yang Allah berikan itu. Berapa banyak kita lihat orang-orang atau hamba-hamba yang tergelincir dengan kelapangan yang Allah berikan. Ya, dia tidak gunakan hartanya sebagaimana mestinya. Ya, Allah berikan kekayaan kepadanya tapi dia gunakan untuk perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melalaikan kewajibannya ya. Waktu miskin rajin salat ya lima waktu ke masjid ya puasa bulan Ramadan ya kemudian walaupun miskin kadang-kadang tetap bersedekah nah ketika Allah berikan kekayaan lupa segalanya lupa diri lupa daratan sholat sudah mulai bolong-bolong puasa Ramadan pun kadang-kadang ditinggal zakat gak pernah terpikir nuntut ilmu kapan sempat ya dan dia merasa bahwa Allah sayang kepadanya bukti sayangnya apa Allah Subhanahu wa taala beri kekayaan kepadanya dan dia lupa bahwasanya kekayaan itu adalah uh, ujian Allah Subhanahu wa taala kepadanya ya Allah sedang sedang melakukan tipu daya dan makar terhadapnya itulah ujian yang Allah berikan kepadanya dan ternyata ia tidak berhasil melewati ujian tersebut. Ia gagal dalam ujian tersebut dan inilah yang disebut dengan istidraj. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita terhadap siksanya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah dan Allah memperingatkan kamu terhadap siksanya. Ya Allah mengatakan inna batasya rabbika lasyadid. Sungguh adab RobMu itu benar-benar keras. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah adab RobMu eh, apabila dia mengadab penduduk satu negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih lagi keras. Tapi juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rabbaka labil mirsad." Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi. Nah, jadi seorang hamba mungkin terus lalai dan lalai ya eh, dan dia merasa Allah sayang kepadanya dengan nikmat yang Allah berikan ya ternyata ya itu adalah ujian ya ia bertambah jauh ya keluar dari jalur menyimpang tersesat dan dia tidak menemukan jalan kembali pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengadab dirinya, mengambil dirinya. Nah, demikian ya. Nah, hmm. hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Hingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba. Maka ketika itulah mereka terdiam berputus asa. Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Umu dan di Pesanggerahan dan selanjutnya masih di layanan telepon. Ada yang menunggu yaitu penanya di Jakarta Barat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam. uh, apa boleh saya uh, memberikan sesuatu bantuan atau sedikit rezeki saya dengan kalimat-kalimat untuk kepada saudara saya yang uh, kasat mata saya di pandangan saya kayak uh, sepertinya uh, apa banyak melalaikan uh, sebagai kaum muslim Eh, dengan kalimat-kalimat kalau saya memberikan sesuatu bantuan dengan kalimat tolonglah uh, untuk melaksanakan sholat yang paling utama yang saya inginkan Pak Ustadz uh, dengan kalimat-kalimat jadi dalam sholat itu kamu bisa mendoakan saya mendoakan kamu sendiri apakah boleh saya dengan kalimat demikian Pak Ustadz dengan memberikan bantuan sedikit dari rezeki saya demikian Pak Ustadz nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak untuk penanya di Jakarta Barat. Silakan Ustaz. Ya, tentunya merupakan salah satu kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya adalah membalas ya membalas kebaikan yang diberikan kepadanya, ya. Salah satunya adalah mendoakannya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan ya, apabila seorang diberi kebaikan lalu dia mengatakan kepada orang yang memberikan kebaikan itu, jazakallahu khairan faqad ablagha fi maka dia telah memberikan satu ya pujian ataupun satu apresiasi yang sudah cukup dan bahkan lebih nah demikian yaitu dia mengucapkan jazakallahu khairan nah itu doa ya doa uh, yang diberikan oleh seorang yang telah mendapatkan kebaikan dari orang orang lain ya baik itu berupa bantuan harta jasa dan lain sebagainya dia mengatakan kepada saudaranya itu jazakallahu khairan. Itu kewajiban seorang mukmin. Dan kalau yang memberikannya itu ya, mengingatkanlah kata kita sebut mengingatkan ya jangan lupa doakan saya itu tidak mengapa wallahu alam bisawab ya namun eh, janganlah kita ya memberi untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak wala tamnun tastaksir janganlah kamu memberi untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak Nah demikian. Ta tapi kita mengingatkannya untuk mendoakan kita itu tidak mengapa. Wallahu alam. Walaupun kita katakan itu adalah kewajiban setiap muslim yang mendapat kebaikan dari orang lain mendoakan orang yang telah memberikan kebaikan itu. Ya, minimal dia mengucapkan jazakallahu khairan. Nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, <laughs> terima kasih banyak atas jawaban oleh Ustadz. Dan untuk selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini kami akan angkat di pesan singkat ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum, war Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Ya Ustadz, bagaimana mungkin bisa terjadi seseorang yang selama hidupnya melakukan ketaatan kepada Allah Namun di akhir hayatnya ditutup dengan keburukan Nah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya, uh, boleh jadi ia masuk pada deretan orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Bangkrut pada hari kiamat. Ya, orang yang Nabi mengatakan atadruna mal muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Ya. Siapa itu orang yang bangkrut? Qalu mereka menjawab al muflisu fina man la dirham wala mata orang yang punya dirham dan uh, orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang dan tidak punya barang. Maka Nabi mengatakan innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Sesungguhnya orang muflis dari kalangan umatku, ya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat. Nah coba lihat sabda Nabi ini Nabi mengatakan dia datang pada hari kiamat Dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat Artinya ibadah-ibadah yang, di, yang dia kerjakan ini adalah pahala pah uh, uh, adalah ibadah-ibadah yang mendatangkan pahala. Artinya dia berpahala mengerjakannya. Artinya, ya, dengan kata lain, ya ibadahnya ini adalah ibadah yang ikhlas dan ibadah yang sesuai sunnah, sesuai sunnah hingga dia mengantongi pahala. Ya kalau ibadahnya ini tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka tentunya dia tidak menghasilkan apa-apa, dia tidak berpahala. Nah dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala solat, pahala puasa dan pahala zakat. Artinya dia kelihatannya pada nampak pada manusia dia orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dan orang yang sesuai sunnah, berjalan di atas sunnah. Ya, bukan ahli bid'ah, bukan orang yang uh, ibadahnya asal-asalan, tidak dia sempurna. Syarat ibadah ini sempurna. Dua, yaitu ikhlas dan sesuai sunnah. Namun sayang, ternyata apa? Wa yati qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Ternyata dia punya banyak hutang kedaliman. Dia telah memukul si fulan, menumpahkan darah si fulan, ya, memakan harta si fulan, menuduh si fulan, mencela si fulan, mencaci si fulan, ya, maka diambillah kebaikan-kebaikannya lalu diserahkan kepada orang-orang yang dizaliminya. Apabila belum selesai maka diambil dosa-dosa orang yang didoliminya lalu dilemparkan kepadanya lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka masuk neraka padahal sudah datang dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa ya maka dari itu Nabi mengingatkan kepada kita mengkandat lahu ya akhihi min irdihi aw shay'in ya falyatahallal minhu al-yawm ya barang siapa yang punya hutang kezaliman terhadap saudaranya baik itu tentang kehormatan harta atau segala sesuatu maka hendaklah dia minta minta halal pada hari ini falyatahallal minhu al-yawm qabla an kunadina yakuna dinarun wala dirhaman sekarang minta halal ya sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dirham ya in kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi jika dia punya amal saleh maka akan diambil darinya sekadar kezaliman yang telah dilakukannya dan, dan jika dia tidak punya kebaikan wa illam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi bila alaih diambil dosa-dosa orang-orang yang uh, eh, uh, eh, ditoliminya kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah demikian ya. Eh, diambil dosa-dosa orang yang dizaliminya kemudian di, diserahkan kepadanya di, di, di dilemparkan kepadanya lalu dia dijebloskan dan dimasukkan ke dalam api neraka wal billah ya nah demikian jadi ada sebagian orang yang kelihatannya maka, maka dari itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan ya Ya inna rajul la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas. Itu hadis eh, tambahan di dalam sahih Muslim ya. Sesungguhnya seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni surga fi ma yabdu linnas yang nampak pada manusia. Hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira. Hingga jarak antara dia dan surga tinggal satu hasta saja kelihatannya. Ya kelihatannya. Ya dalam hati siapa yang tahu? Nah, maka dari itu Nabi mengingatkan ittaqillaha itu kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di tengah keramaian, di kala sendirian. Kadang-kadang seorang apabila di depan orang banyak kelihatannya masya Allah saleh. Namun ya, ketika dia seorang diri, ya, tidak ada orang lain yang melihatnya, atau dia jauh dari keramaian atau dia di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenalnya ya karena namanya sendirian itu ada dua sendiri yang memang sehakikatnya dia sendiri, nggak ada orang lain di situ. Itu sendiri, ya. Yang kedua adalah sendiri itu dia di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenalnya. Ini walaupun dia di tengah keramaian, hakikatnya hakikatnya dia sendiri karena pada saat itu dia tidak malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa lah kita kata maksiat karena tidak ada orang lain mengenalnya nah demikian maka Nabi saw mengingatkan kepada kita ya jangan kita uh, uh, kita harus waspada terhadap penggugur penggugur pahala ya ibadah yang telah eh, kebaikan yang telah kita lakukan ya nah Allah Subhanahu wa taala ya men, eh, menjadi, menghapus kebaikan-kebaikan itu ya dan eh, dalam hadis ya Rasulullah SAW mengatakan la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibal tihamah biyuton Aku benar-benar tahu beberapa orang dari dari umatku yang datang eh, yang akan datang nanti pada hari kiamat ya dengan kebaikan-kebaikan seperti pegunungan tihama Ya, yang putih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala fayaj'alahu fayaj'aluha Allahu azza wa jalla habaan manthura. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kebaikan yang sebesar gunung Tihamah, pegunungan Tihamah itu menjadikannya sebagai seperti debu-debu yang berter berterbangan. Gak ada nilai. Tauban berkata, bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Ya, silhum lana. Jallihim lana. Allah nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Coba lihat para sahabat mendengar sabda Nabi itu, sahabat ya, Tauban berkata, "Ya Rasulullah, sifatkanlah mereka untuk kami. Ya, jelaskan kepada kami sifat-sifat mereka. Ya, agar kami tidak menjadi termasuk bagian dari mereka sedang kami tidak mengetahuinya tidak menyadarinya ya, maka Rasulullah saw mengatakan ya ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha Nabi mengatakan dan ini merupakan peringatan yang sangat keras bagi kita semua ya Nabi berkata ketahuilah bahwa mereka adalah saudara-saudaramu seiman dan dari golonganmu mereka mengambil mengambil dari waktu malam untuk beribadah sebagaimana yang kalian lakukan. Ya mereka mengerjakan surat malam juga seperti mana kamu sebagaimana kamu mengerjakannya. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang apabila menyendiri ya dengan kehormatan kehormatan Allah dengan uh, dengan eh, larangan-larangan Allah mereka melanggarnya ya mereka melanggarnya nah inilah yang kita takutkan ya nah demikian yaitu fima yabdu linnas ya'malu bi amali ahli jannah. Kelihatannya pada manusia seolah-olah ya mereka yang nampak dari uh, pada manusia dia adalah seorang ahlul jannah, soleh, mengerjakan solat malam, berpuasa, ya mengerjakan sholat berpuasa, bersodakoh Fima yabdu linnas yang nampak pada manusia. Sementara kita tidak tahu apa yang tertulis di dalam suratan takdir. Ya maka dari itu kita harus nantiasa waspada terhadap makar Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang muflis tadi, ya, dia datang dengan pahala salat, puasa dan zakat, ternyata dia lupa lalai akan kezaliman-kezalimannya. Nah, demikian. Ya. Maka dari itu, ya, kita harus waspada terhadap ya eh, makar dan ya, tipu Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Nah demikian ya para pendengar yang berbahagia dan mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya eh, mohon maaf atas segala kekurangan ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan dan kita tutup dengan eh, satu eh, penjelasan ataupun kata-kata yang kita nukil dari Al Hasanul Basri beliau mengatakan makar terhadap satu kaum itu adalah segala keperlu, keperluan mereka dipenuhi lalu mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua senantiasa ya menjadi hamba-hamba yang waspada dan tidak merasa aman dari makan Allah dan senantiasa mengisi hati kita dengan rasa khauf karena khauf itu ataupun khasyah itu merupakan inti dari ilmu Demikian saja aku lakukan hada astaghfirullah li wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim.